Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita terkait dengan jenis-jenis kesyirikan dan juga bagaimana menghilangkan atau menafikan kesyirikan tersebut. Maka barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana cara menghilangkan atau menjauhi dari bentuk-bentuk kesyirikan. Baik kesyirikan di dalam uluhiyah ataupun kesyirikan di dalam sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun juga kesyirikan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Naam dan juga jenis-jenis kesyirikan yang lainnya yang tercabang dari jenis-jenis kesyirikan di dalam uluhiyah ataupun di dalam rububiyah ataupun di dalam asma wa sifat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada pembahasan selanjutnya pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh rahimahullahu taala Syekh Muhammad Jamil Zainu yaitu hal syirkul jahiliyati mawjudu mawjudul an amla apakah kesyirikan di zaman jahiliyah itu masih ada sekarang atau sudah tidak ada maka dijawab oleh asy-syekh rahimahullah Asyirku alladhi kana fi ahdil jahiliyati mawjudul an. Kesyirikan di zaman jahiliyah terdahulu masih ada sampai sekarang. Kemudian beliau menjelaskan poin yang pertama, laqad kana al-musyrikuuna sabiquna ya'taqiduna anna Allah huwal khaliqur raziq walakinnahum yad'una al-awliya'a al-mumaththilina fil asnam wasitatan tuqarribuhum ila Allah yardallahu minhum hadhihi al-wasitah bal falam yarda Allah afwan falam yarda Allah minhum hadhihi al-wasitata bal kaffarahum وقال لهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار benar-benar sungguh al-musyrikun terdahulu mereka meyakini bahwasanya Allah taala adalah al-Khaliq ar-Razik bahwa Allah yang Maha pencipta yang maha memberi rezeki yang mengatur alam semesta dan mengendalikannya dan berbagai sifat-sifat rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala itu diyakini oleh musyrikin terdahulu walakinnahum yad'una al-awliya al-mumatsilin fil asnam akan tetapi bersamaan dengan itu mereka berdoa kepada para wali-wali yang mumathilina fil asnam yang diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala, patung-patung dan semisalnya. Hal itu mereka lakukan wasitatan tuqarribuhum ilallah sebagai perantara yang mengantarkan mereka kepada Allah Ta'ala yang mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka kita perhatikan barakallahu fikum bahwa musyrikun itu beribadah kepada Allah. Namun melalui perantara. Perantaranya adalah para wali-wali yang mereka kultuskan dan mereka wujudkan dalam bentuk asnam, berhala patung-patung atau gambar-gambar dan semisalnya. Dengan keyakinan bahwa itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah maka Allah tidak ridho yang demikian itu. Bahkan Allah mengkafirkan mereka dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ketiga dan ayat-ayat yang banyak sekali terkait dengan masalah ini. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain daripada Allah dari para wali-wali mereka menyatakan kami tidaklah beribadah melalui para wali-wali itu melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Maka Allah taala menyatakan Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi mereka dari apa yang mereka perselisihkan di dalamnya Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan lagi kafir. Maka barakallahu fikum dalam perbuatan ini <clears throat> yaitu beribadah melalui para wali-wali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Perbuatan ini yang pertama difonis oleh Allah dari awal ayat dari Az-Zumar ayat ketiga ini walladzina takhadhu min dunihi awliya bahwa itu adalah merupakan kesyirikan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menguatkan hukum tersebut bahwa Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang melakukan itu karena mereka itu kadzibun kafar yakni berdusta lagi kafir jadi sangat jelas hukum dan fonis dari Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Az-Zumar ayat ketiga ini akan cara beribadah melalui perantara melalui para wali-wali yang dikultuskan atau yang semisalnya ya melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, pohon-pohon, kuburan dan lain sebagainya. Ya, atau gunung-gunung, tempat-tempat uh, tertentu yang dikeramatkan. Walaupun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara itu adalah cara syirik dan kufur. Barakallahu fikum. Ini sangat jelas. <clears throat> Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain Ya, di antara alasannya Allah taala menyebutkan dalam surah uh, Yunus ya ayat ke-18 wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah mereka beribadah kepada selain Allah taala yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, mafsadat. Tetapi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka tadi selain dari Allah itu adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah di hari kiamat. <clears throat> Tapi apa fonis Allah dalam ayat ini sama dengan Az-Zumar ayat ketiga tersebut. Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, berarti syirik. Ya, Allah fonis itu sebagai kesyirikan. Walaupun alasannya adalah untuk mendapatkan syafaat mereka-mereka itu tadi di sisi Allah Ta'ala di yaumul kiamah. Dan telah terdahulu barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh eh, rahimahullah bahwa mereka syirik dalam tasbih ya mereka punya alasan yaitu alasan yang syirik pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka umpamakan seperti amir, pemimpin, presiden atau yang semisalnya. Kita tidak bisa bertemu melainkan melalui uh, sekretarisnya atau ya uh, apa? Naam, orang-orang yang di sisinya, orang-orang dekatnya. Ya. Maka kita bisa bertemu dengan pemimpin tersebut melalui perantaranya. Maka begitu pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai kepada Allah itu kalau melalui perantara-perantara. Maka ini tasbih namanya. Menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Sementara Allah adalah sang khalik, sang pencipta, bukan makhluk. Maka tidak bisa diserupakan, dikias dengan makhluk. Naam, itu kesyirikan barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi dengan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya dalam hal ibadah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin Ya, berdoa kepadaku langsung, yakni beribadah kepadaku. Doa bermakna ibadah. Ya. Doa adalah bermakna ibadah. Ibadah ada yang berupa ibadah Eh, masalah permohonan permintaan ada eh, doa ada doa ibadah dan ada doa al-masalah yaitu permohonan ya sehingga doa asalnya bermakna ibadah maka ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum berdoalah kepada aku akan kabulkan langsung itu asal maknanya beribadahlah kepada aku langsung maka aku pun akan menerima langsung Barakallahu fikum. Ya, juga di dalam ayat ayat yang lain, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa. Ya, fala tad'u ma'allah. Jangan kalian berdoa bersama Allah dengan yang lainnya. Kepada siapapun. Naam, juga di sini bermakna ibadah. Jangan kalian beribadah ya bersama Allah dengan sesuatu yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka semua Al-Qur'an dan hadis-hadis memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung kepada Allah. Tidak ada satupun yang memerintahkan kita beribadah melalui perantara. Tidak ada satupun ayat dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan ibadah itu langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Sehingga berapa banyak ayat-ayat yang memberi perumpamaan. Contoh ya orang-orang yang berdoa melalui kuburan-kuburan wali-wali yang setelah meninggal dunia dalam kuburnya Allah taala mengatakan la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nah, mereka itu tidak bisa mendengarkan doa kalian. Ya, tidak bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya andai kata, ya Allah mengandaikan, andai kata anggaplah mendengarkan. Apakah mereka bisa mengabulkannya? Tentu tidak. Ya, mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan ingat, kata Allah, pada hari kiamat kelak, mereka ini tadi yang kalian kultuskan, yang kalian anggap sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka nanti akan, kalau mereka orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan ingkari kalian. Ya, mereka akan berlepas diri dan mengingkari kalian yang berdoa, beribadah melalui mereka itu tadi. Mereka akan murka dan tidak akan ridho. Mereka akan ingkari. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala. Naam, wa yakfuruna bisyirkikum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat kelak mereka itu akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Naam. Barakallahu fikum. Kalau dia orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Ya, di zaman kita sekarang, ya, seperti yang telah kita singgung, pada majelis-majelis kita sebelumnya di berbagai negara ada toko-toko yang dikultuskan disembah. Ya, seperti di Baghdad sana, di Kufah, Irak, ya, kuburan Abdul Qadir Jailani, imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, disembah. Di Mesir, ya, Al-Badawi itu di toaf di kuburannya. Ahlul Mesir, Ahlul Kufah, Ya, di Indonesia banyak. Banyak sekali di Indonesia barakallahu fikum. Ya. Kuburan-kuburan sembilan wali. Ya. Enam kuburan yang fiktif yang ketika pemerintah berupaya untuk me, apa, meratakannya dihalangi, didemo. Naam. Padahal fiktif, tidak jelas. Ya, tapi dianggap orang-orang awam ini tadi sebagai wali-wali Allah yang tidak akan bisa kita sampai kepada Allah melalui harus melalui mereka. Melalui doa dengan mereka, meminta kepada mereka ya. Nauzubillah. Sementara Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan jelas ya ayat yang sangat banyak sekali. Walhasil ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kesyirikan uh, musyrikin terdahulu di antara bentuknya seperti ini. Beribadah melalui perantara. Nah, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wallahu taala sami'un qarib la yahtaju ila wasita makhluk. Allah taala mendengar dan maha dekat dengan hambanya tidak butuh perantara makhluk untuk beribadah langsung kepada Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku meminta kepadamu, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, tentang Allah, sampaikan kepada hamba kepada hamba-hambaku fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat dengan hamba-hambanya. Nah, Allah dekat dengan kita semua. Barakallahu fikum. Ya, tetapi jangan difahami dekat itu bersatu dengan Allah wahdatul wujud, hululiyah, bisa melebur Allah ke dalam jiwa kita. Na'udzubillah. Ini keyakinan kufur dan syirkun akbar. Nah, yang sangat ya keras ancamannya dari keyakinan ini di dalam syariatul Islam. Al-hululiyah. Ya, wahdatul wujud. Manunggal kaula gusti kalau orang Jawa. Ya. Ini semua ini keyakinannya kaum Nasrani ya terhadap Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan Trinitas Tritunggal. Inna Allah thalithu thalath. Sesungguhnya Allah unsur ketiga dari tiga unsur. Ini kufur. Ya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalath. Telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah unsur ketiga dari tiga unsur. Ya, ini dalam Al-Qur'an. Maka ketika ada orang-orang muslim muslimah yang meyakini bahwa bisa melebur Allah bisa melebur dalam tubuhnya bisa menyatu dalam tubuhnya naudzubillah ini kekufuran adapun ayat di dalam surah uh, qaf wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'an wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid ya ayat itu bukan dalil sama sekali Ya Allah Ta'ala mengatakan, wa nahnu akorobu ilahi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kepada hamba kami daripada urat lehernya, urat nadinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idza talaqqal mutalaqiyani ketika dua utusan Allah ya berada di sisinya. Anil yamini wa anil shimali qa'id dari sisi kanan dan kirinya. Itu dia duduk. Mayal fidu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada satupun lafat yang diucapkan oleh hamba itu melainkan di sisinya ada malaikat Allah, pengawas, raqib atid. Ya, sebagian ulama menyebutkan uh, itu nama akan tetapi hadisnya lemah dan itu adalah gelar ya, malaikat uh, raqib, raqib dan atid yaitu dua malaikat yang mencatat seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba di sebelah kanan dan kirinya. Naam. Maka barakallahu fikum itu makna ayat, menafsirkan ayat ini ditafsirkan dengan lafaz yang setelahnya bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kami di situ adalah para malaikatnya. Ya, bukan Allah bisa menunjukkan dalil bisa menyatu dengan hambanya karena Allah katakan lebih dekat dari urat lehernya Ya, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah para malaikat-malaikat Allah ditunjukkan pada lafat yang setelahnya bahwa dua malaikat yang diutus oleh Allah mutalakian anil yamini wa anil shimali dari sisi kanan dan kiri hamba tersebut itu dua malaikat yang digelari dengan raqib dan atid yang mencatat seluruh amalan-amalan hamba maka itu bukan dalil. Naam, karena sebagian orang uh, yang memiliki syubhat suka membuat pengkaburan dalam syariat Islam, mereka menafsirkan berdalil semau dengan uh, akalnya, ya, menggunakan akal. Maka tidak merujuk kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf, yaitu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi tabi'in. Mereka tidak merujuk ke sana, tapi mereka membuat penafsiran sendiri atau dari toko-toko uh, eh, torekat-torekat sufia Maka ini sangat berbahaya barakallahu fikum keyakinan dari kaum Nasrani. Walhasil beliau mengatakan rahimahullahu taala wa tara katsiran minal muslimin al yauma yad'una al awliya al mumaththilina fil qubur taqarruban bihim ila Allah wal asnam tumaththilu awliya amwatan fi nadhar al musyrikin wal kubur tumathil awliya amwatan fi nadaril muslimin ayda ilman bi al fitnata fil qabr ashaddu minas sonam. Nah, mana sisi pendalilannya di sini? Bahwa kesyirikan jahiliyah yang dulu itu masih ada zaman sekarang. Bah, engkau melihat banyak dari kaum muslimin pada hari ini, mereka berdoa kepada wali-wali yang terwujudkan dalam bentuk kuburan. Ya, kalau dulu musyrikin terwujudkan dalam bentuk apa? Sonam, patung-patung atau lukisan gambar. Ya, lalu beribadah melalui patung-patung itu tadi. Kalau sekarang kaum muslimin melakukannya melalui kuburan-kuburan. Ya. Sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa fitnah tentang kuburan ini lebih dahsyat daripada fitnah tentang patung-patung. Nah, itu ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Sehingga berarti kesyirikan yang dilakukan di zaman sekarang ya melalui kuburannya para wali-wali ini tadi itu lebih dahsyat daripada kesyirikan yang dilakukan musyrikin terdahulu melalui patung-patung. Ya. Nah, ini sisi yang pertama. Yang kedua kata beliau, Innal musyrikina sabiqina kanu yad'una Allah wahdahu 'inda syada'id wa yushrikuna bihi waqta raha. Qala Allah Ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Naam. Fa kaifa yajuzu li muslim an yad'a ghaira Allah waqta syada'id aw raha. Bahwa musyrikin terdahulu mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inda syada'id ya, ketika dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting, datang musibah musyrikun, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tetapi dalam keadaan lapang, kembali berbuat kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah al kabut ayat 65, dan dalam ayat yang lainnya. Fa'idha rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisin lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan, di bahtera, ya apa di samudra dengan fulk yakni bahtera da'awullah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddin dengan ikhlas Allah pemilik agama falamma najahum ilal bar ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan idahum yusyrikun maka mereka kembali melakukan kesyirikan Nah, maka kita lihat bagaimana kita bandingkan dengan kaum muslimin sekarang. Apa? umat manusia di zaman sekarang dari kaum muslimun awam mereka di masa lapang melakukan kesyirikan di masa lapang tidak ada musibah tidak ada fitnah ya sehat posisi kaya dengan hartanya ya uh, naam memiliki harta tetapi mereka melakukan kesyirikan yaitu berdoa melalui kuburan-kuburan atau melalui para eh, wali-wali uh, dan sebagainya ya atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Ketika ditimpa musibah ya datang musibah bertambah kesyirikannya. Bertambah kesyirikannya ya. Nah, ketika ditimpa musibah seperti semacam sihir ya, maka datang bukan mengadu kepada Allah tapi datang kepada tukang dukun paranormal. Ya, datang kepada orang-orang pintar. Ya, meramalkan nasibnya dan seterusnya. Nah, bertambah kesyirikannya. Ya. Ini ini apa? Dalil bahwa kesyirikan e, musyrikin terdahulu itu terjadi di zaman kita sekarang bahkan kesyirikan di zaman sekarang bisa lebih parah daripada yang terdahulu ya dengan alasan itu tadi bahwa kalau dulu kesyirikannya di masa lapang apa di masa e, genting mereka langsung berdoa kepada Allah mengikhlaskan ibadahnya ya berarti ber, mereka berbuat syirik di masa lapang saja dalam keadaan lapang yang kedua kalau dulu sebagian kesyirikan itu melalui benda-benda yang tidak berdosa ya jenis-jenis kesyirikan terdahulu ada yang berdoa melalui uh, apa batu, pohon, itu makhluk yang tidak berdosa. Ya. Tapi di zaman sekarang kebanyakannya mereka berbuat syirik melalui makhluk manusia yang banyak dosanya. Kadang-kadang tidak sholat, ya. Diyakini bahwa dia wali Allah, padahal tidak pernah sholat. Sholatnya katanya beda dengan sholatnya keumuman manusia, kaum muslimin. Sholatnya tidak kelihatan, ya. La haula wala quwata illa billah. Itu kita saksikan ya. Saya dulu dan saya yakin mungkin antum semua tahu ya. Dulu ada seseorang yang dikultuskan kalau datang di kampung kita di Kendari sini ya. Itu masyarakat datang membawa air minum ya atau yang semisalnya minta didoakan oleh syekh tersebut ya atau apa e, kiai tersebut. NAM, Ya, diyakini bahwa dia ini wali Allah, dia bisa berada dalam satu waktu di beberapa tempat. Ya. Jadi dia sedang kita sedang bercerita, dia juga sedang berhaji. Ya, dia juga ada di negeri yang lain. Itu diyakini oleh kaum muslimin. naudzubillah, NAM barakallahu fikum. Sehingga ketika dia datang rame-rame ya para tetangga masyarakat datang minta doa, ada yang bawa air minum, ada yang minta didoakan macam-macam. Ya. Nah, ada benda-benda kemudian disimpan dijadikan jimat. Waliyadzubillah. Nah. Ya, kadang-kadang itu dikultuskan oleh imam-imam masjid. Ya. Imam-imam masjid kita sendiri bercerita tentang syekh itu bahwa dia masya Allah wali Allah dia bisa begini begini ya diceritalah khurafat ditambah-tambah saya pernah diceritakan imam masjid ya bahwa syekh itu kalau dia buatkan bertamu di rumah dibuatkan kopi malam sampai pagi kopi itu tidak dingin-dingin masih panas ini kan cerita khurafat ya ditambah-tambahkan akhirnya menyebar di tengah-tengah masyarakat akhirnya menjadi keyakinan dikulturkanlah orang tersebut padahal tidak pernah kita lihat sholat kita ke masjid dia masih duduk pulang dari masjid masih ada di situ belum berdiri dari tempatnya masih bercerita tidak sholat sampai habis waktu sholat ya jadi kita pastikan dia tidak sholat tapi mereka meyakini bahwa sholatnya itu tidak kelihatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Naam. Orang yang banyak dosanya, tidak sholat kadang-kadang dikultuskan. Ya, dijadikan serikat tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih parah daripada sebagian musyrikin terdahulu yang mereka beribadah benda-benda yang tidak berdosa. Ya, kepada pohon, batu, ada yang kepada matahari, bulan, bintang, semua ada di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, Wallahu taala a'lamu bisawab. Nah, ini e, beberapa sisi yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu di zaman kita sekarang masih terjadi, maka e, senantiasa kita berdakwah dengannya dengan tauhid, memahamkan tauhid dan menjelaskan e, bentuk-bentuk bentuk -bentuk kesyirikan tersebut agar kaum muslimun memahami sehingga mereka meninggalkan ya kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, diantaranya juga yang berbahaya adalah apa yang telah berlalu kita jelaskan kuburan-kuburan yang diletakkan di dalam masjid. Kuburan-kuburan yang diletakkan di dalam masjid ini sangat berbahaya dan yang mengantarkan pada kecirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara terdahulu. Ya, kuburan-kuburannya dari nabi-nabinya dimasukkan ke dalam masjid lalu mereka beribadah melalui kepada Allah melalui kuburan-kuburan tadi yang ada di dalam uh, masjid. Wal billah ini juga menyebar. Taib ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa kita sedang berada saat ini di pertengahan bulan Syaban. Nah, kalau saya tidak salah tanggal 13 hari ini atau 12 13. Kalau berdasarkan kalender itu 13 Syaban. Nah, hari Jumat. Hari Bid 13, 14 dan 15. Tapi kita berdasarkan bukan kalender tapi berdasarkan ru'yah ya maka artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan barakallahu fikum bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia yang paling afdol dari seluruh bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya al-ayah Naam. Sehingga bulan yang agung ini sepantasnya untuk kita mempersiapkan diri di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri di dalam menyongsong bulan Ramadan sehingga beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwa tidak ada puasa yang paling banyak yang Rasulullah lakukan bahkan hampir sebulan puasa selain Ramadan yaitu puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk kesiapan persiapan. Nah, untuk memasuki bulan Ramadan, maka sepantasnya bagi kita semua kaum muslimun untuk mempersiapkan diri menyongsong Ramadan yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya barakallahu fikum yang amalan puasa ini perlu kita ketahui adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling uh, besar pahalanya dan tidak terhingga, tidak terhitung dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, dan itu berdasarkan hadis al qudsi di dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu amali bani adam lahu illa siyam semua amalannya bani adam itu untuknya ya terhitung pahalanya ya walaupun digandakan 10 70 700 sampai jutaan kali lipat pahalanya namun amalan puasa kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa taala fa innahu li wa ana ajzi bih Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Balasannya tidak terbatas para fikum sehingga disebutkan oleh para ulama di dalam menafsirkan firman Allah taala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hanyalah pahala orang-orang yang bersabar itu digandakan tanpa batasan, diberi tanpa batasan. Nah, maka puasa adalah amalan yang paling dibangun di atas kesabaran. Nah, Bahkan seluruh jenis kesabaran ada di dalam amalan puasa. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar terhadap takdir yang buruk. Ya, yang yang yang tidak menyenangkan. Maka orang yang berpuasa itu dalam posisi tidak menyenangkan, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dan seterusnya. Maka mengandung tiga jenis kesabaran. Maka sepantasnya jika Allah Taala amalan puasa ini diistimewakan, dikhususkan yaitu dibalas langsung oleh Allah taala dengan tanpa hitungan. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita mempersiapkan diri dengannya <clears throat> sebagaimana uh, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan kemudian ikhwani fillah azzakumullah sekali lagi uh, bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya ya dan khususnya Ramadan dan amalan-amalan ibadah yang lainnya itu diikat dengan memulainya dengan hitungan uh, apa ru'ya ya ru'ya melihat bulan bukan dengan hisap, bukan dengan hisap. maka alhamdulillah kita di Indonesia pemerintah kita melakukan ru'ya ya nah melakukan ru'ya walaupun di sana ada yang menggabungkannya dengan hisap, namun itu tidak benar ya Hisap itu disebutkan oleh para ulama adalah cara yang bid'ah yang tidak ada di zaman salaf, ya, tidak di zaman sahabat, tabi'in, ya, tabi tabi'in. Akan tetapi itu hisap muncul di abad ketiga, 300-an setelah 300 uh, eh, Hijriah barakallahu fikum, maka tidak ada di zamannya salaf. Ya, para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in itu tidak melakukan hisap, tetapi melakukannya dengan ru'yah. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama kita, di Imam Al-Albani rahimahullah taala dengan e, merujuk kepada para ulama al sunnah sebelumnya seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan yang lainnya, maka menentukan awal Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya itu dengan ru'ya, bukan dengan hisap. Sekali lagi bukan dengan hisab. Dan itu sangat jelas di dalam Al-Quran Ya, faman syahida minkum syahr falyasum. Siapa yang menyaksikan, melihat bulan, maka berpuasalah. Bukan faman apa? Faman syahida, bukan faman hasiba, tapi faman syahida. Dalam yang memahami bahasa Arab itu sangat terang. Syahida menyaksikan, hasiba menghitung, menghisap, bukan hasibah. Begitu pula dalam hadis, ya, dalam Bukhari Muslim Sumu yatihi wa aftiru yatihi Berpuasalah karena meruya, karena melihat bulan. Dan berbukalah, yakni idul fitr, karena melihat bulan. Melihat ru'ya. Ru'ya itu ru'ya dengan mata, melihat. Bukan hisab. Sumu lil hisab. Wa aftiru lil hisab. Bukan. Tapi liru'ya. Maka Al-Quran dan hadis sama. Ya, saling menguatkan bahwa berpuasa dengan ru'ya, bukan dengan hisab. Maka kita, para kalafikum, eh, mengikuti pemerintah kita, Alhamdulillah, melakukan ru'ya, dan kita eh, berlepas diri ketika di sana ada penggabungan dengan hisab, kita serahkan kepada Allah, dan dosa akan ditanggung oleh eh, yang berwenang akan hal itu. Adapun kita masyarakat mengikuti pemerintah kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu taala As-saum itu saum so, yauma yasumun nas wal fitr yauma yuftirun nas. Puasa itu adalah di hari seluruh manusia berpuasa dan berbuka adalah di hari seluruh manusia berbuka. Maka kalau kita menyelisih pemerintah, kita akan melanggar hadis ini. Ya, kita berpuasa sendiri sementara seluruh manusia belum berpuasa. Atau kita tidak berpuasa sementara seluruh manusia sudah berpuasa. Maka alhamdulillah di negeri kita kaum muslimin negeri Islam ya mereka menegakkan ru'ya alhamdulillah terkait dengan percampuran dengan hisab itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan wewenang kita. Wallahu taala alamu bisawab. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Semoga Allah taala memanjangkan umur kita barokah memasuki Ramadan yang terdapat di dalamnya rahmat, pengampunan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala terdapat Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memudahkan kita untuk memasukinya yang uh, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.